Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandumah usul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru setelah kita menyelesaikan dua kaidah yang besar di dalam agama Islam ini. Yang pertama apa kaidahnya? Ad-dinu jaa Naam, ad-dinu jaa li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum wad-darar. Yang kedua, Naam wa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Naam, artinya apa? Kaidah yang pertama yang besar itu adalah apa? Bahwasanya agama ini datang untuk membahagiakan manusia dan juga jin juga Paham ya? Dan menghilangkan perkara-perkara yang membahayakan mereka. Yang kedua, setiap perkara yang bermanfaat itu syariat telah mensyariatkannya. Paham ya? Syariat itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan setiap perkara yang membahayakan, membahayakan hamba terutama, nah itu syariat juga melarangnya dan mencegahnya. Sekarang, qala al-mu'allifu asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, wa ma'a wa ma tusawi dararin wa manfa'ah yakunu mamnu'an lidar'il mafsadah wa ma tusawi atau tasawi ini tasawi ya wa ma tasawi dararin wa manfa'ah yakunu mamnu'an lidar'il mafsadah ini juga mudah dihafal yang mudah antum hafal yang sulit enggak usah dihafal enggak masalah paham ya tapi tahu kandungannya Ewa, karena kan sebenarnya Nah, barakallahu fiikum untuk secara globalnya al-qawaidul fiqhiyah yang sudah antum hafal itu cukup sebenarnya. Untuk usulnya, nah kalau pantunnya ya kalau bisa menghafal bagus, tapi kalau misalkan untuk usulnya kalau misalkan antum hafal pantunnya pantun warakat itu. Paham ya? Itu bagus sekali itu. Karya siapa kemarin warakat? Ya, kita Kitab warakat yang disarang oleh Syekh Muhammad Shalih Taimin itu. Al-Imam Al-Amriti. Ah, Al-Imam Amriti rahimahullah taala itu ya. Naam, itu bagus juga itu kalau mau ngapal pantun usul fikih itu. Kalau pantunnya kuatul fikihnya yang kemarin tuh, As-Sa'di itu bagus sekali. Kalau gabungannya ini, gabungan usul fikih plus gabungan kuatul fikihnya ini. Nah, ini kalau yang bisa atau hafal hafal yang enggak bisa enggak masalah. Nah. Kita lihat sini, wa ma'tasawi dararin wa manfa'ah yakunu mamnu'an lidar'il mafsadah bersamaan setaranya suatu bahaya dan manfaat terkadang di cegah dilarang di situ untuk dikerjakan dalam rangka untuk menolak kerusakan untuk menolak kerusakan menghindarkan kerusakan kita lihat sini yakni qala Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni idza tama'a fi syai' ad-dar wa apabila terkumpul pada suatu perkara satu perkaranya pada satu perkara terkumpul padanya ad-darar suatu bahaya wa nafa' dan manfaat. Ewa. Yang seperti ini bagaimana? Fahwa min janibin nafa' masyru'. Ditinjau dari si manfaat disyariatkan. Wa min janibid darar mamnu'. Tapi ditinjau dari si darar membahayakan dilarang. Nah, seperti ini bagaimana kalau seperti ini? Jadi ada e, barakallahu fikum satu perkara yang di dalamnya itu ada manfaatnya, ada juga apa? dorornya. Yang seperti ini bagaimana kita lihat? Nah, abar barakallahu fiikum fa in tarajjaha ahaduhuma fal hukmu ini. Kalau dominan lebih kuat salah satu keduanya itu hukum kembali kepada yang lebih kuat. Al hukmu al aghlab. Seringnya gitu ya. Al hukmu al al aghlab wa al arjah. Hukum itu dikembalikan kepada yang dominan atau kepada yang lebih kuat. Pak belum? Ini tadi kan satu perkara. Di dalam satu perkara itu ada bahaya, ada manfaat. Yang kita hukum yang mana? Lihat aghlabnya, melihat yang paling dominannya, melihat yang paling arjahnya, paling kuatnya. Kuat manfaatnya atau kuat bahayanya gitu loh. Paham belum? Kalau kuat bahayanya berarti haram. Kalau kuat manfaatnya ya kembali ke masyru' disyaratkan. Paham belum? Kita lihat. Wa ala hadza yakunu ma ghalaba naf'uhu mubahan ya enggak? Berdasarkan penjelasan tersebut, berarti kalau dominan manfaatnya lebih dominan, lebih dominan itu maksudnya lebih menguasai lebih besar manfaatnya mubahan diperbolehkan. Paham belum? Ini penting ini ya. Jadi dilihat lagi, melihat kembali, ditinjau ulang gitu loh. Lebih besar apanya? Manfaatnya atau bahayanya? Kalau lebih besar manfaatnya mubahan diperbolehkan. Wa ma ghalaba dararuhu mamnu'an. Dan kalau seandainya lebih dominan, lebih besar bahayanya mamnu'an dilarang. Lakin, ini penting ini, Lakin akan tapi ida tasawatil manfa'ah wa darar sekarang. Kalau sama-sama gitu loh. Sama-sama manfaatnya dan bahayanya, Fahala tawakkaf aw namna' aw nubih. Ini penting. Lah kalau sama bagaimana ini? Enggak bisa dikuatkan. Eh? Enggak ada yang dominan juga. Kita tawakuf, berhenti, enggak menghukumi atau melarang atau memperbolehkan. Nah ini permasalahannya. Al-jawab naqul Nah, jawabannya kita katakan al-naf'u muhtamal. Wad-darar muhtamal. Manfaat itu masih memungkinkan. Dikemungkinkan ada manfaatnya. Wad-darar muhtamal dan bahaya pun juga masih ada kemungkinan. Idan na barakallahu fikum linaslak sabila salamah. Jika demikian berarti kita menempuh hendaknya kita menempuh apa? Menempuh jalan selamat Wasabil salamah an namna hada wa hada ini. Jalan yang paling selamat melarang yang ini dan melarang yang ini. Paham belum? Melarang yang bahaya tadi enggak jangan dan jangan ngerjakan juga gitu ya. Fa idza jaa syakhsun wa sekarang kalau ada orang datang orang mengatakan inna hadzal dawa au hadzal ta'am yatasawa fihi al manfa'ah wal madarrah. Kalau ada orang datang ngomong sesungguhnya obat ini atau makanan ini sama-sama ada manfaatnya, ada bahayanya. Wah, ini. Ada obat, ada makanan, kata orang tadi itu, makanan atau obat ini sama-sama ada manfaatnya, sama-sama ada bahayanya. Qulna hadza mamnu' lidar al-mafsadah. Kita katakan kalau seperti itu dilarang. Kenapa dilarang? Lidar al-mafsadah, untuk menghilangkan kerusakan. Belum. Karena kita nggak tahu dapat manfaatnya atau dapat bahayanya itu. Kan belum terjadi ini kan. Baru ada orang ngomong ini makanan ini hati-hati makanan ini ada manfaatnya ada bahayanya. Eh, obat ini ada manfaatnya ada bahayanya. Ada overdosisnya, ada dosisnya. Kalau berlebihan kan overdosisnya nih. Paham ya? Tapi ada manfaatnya juga. Nah, kalau di situ posisinya sama-sama manfaat dan bahayanya kita katakan apa kata beliau? Kita akan mamnu lil dar'il mafsadah. Dilarang dalam rangka untuk apa? Menghilangkan kerusakan. Li'anna dar'il mafsadah aula min jalbil manfaat ini. Penting ini ya dikarenakan menolak kerusakan, eh, menolak kerusakan, menghindarkan kerusakan, menghilangkan kerusakan itu lebih aula, lebih afdal dibanding mendatangkan manfaat. Kan kita belum tahu juga di situ kan. Nanti ya kalau kita dapat manfaatnya, kalau dapat bahayanya kan malah berbahaya kan itu. Mahum salah ya. Mahum salah bisa. Eh, Ayo kita lihat lagi. Wa fi hadza yaqulul ulama. Nah, barakallahu fikum. Dan pada permasalahan ini para ulama mengatakan an hadil kaidah tentang kaidah ini darul mafasid aula min jalbil masalih. Eh, menolak atau meninggalkan kerusakan itu lebih aula, lebih pantas, lebih afdal daripada mendatangkan manfaat. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Contohnya meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada apa? Mendatangkan manfaat. Nah, contohnya apa contohnya? Contohnya dalam masalah ingkar mungkar, para ulama memberikan contoh dalam ingkar mungkar. Ada preman, nah barakallahu fikum preman dia lagi mabuk di situ. Mabuk di suatu jalan. Nah, dia merusak sekitar situ saja. Banyak nih premannya nih, mabuk-mabukan nih. Nah, kita ketika mau mengingkari, lihat dulu. Nanti menimbulkan masalah lebih besar atau tidak? Paham ya? Kalau dengan kita mengingkari justru mereka akan ngamuk semua dihancurkan, masalah lebih besar. Di saat itu pula apa? Kita menerapkan kaidah ini. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum meninggalkan kerusakan itu lebih dahulukan daripada meraih nah barakallahu fikum kebaikan. Kalau seandainya mereka hilang semuanya, pergi semuanya, enggak ada yang mabuk-mabukan, bagus atau enggak? Bagus. Tapi kan kalau kita halang-halangi, kita tegas saat itu mungkin akan menimbulkan masalah lebih besar, lebih baik kita menempuh cara yang selamat tadi itu. Nah, berarti bahayanya cuma terbatas itu saja itu loh. Enggak kemana mana Wadhalika li'anna al-mafsadah yang demikian itu karena yang namanya mafsadah kerusakan al-musawiyah li maslahah, nah yang sama setara dengan apa? terhadap kepentingan atau manfaat. Nah, wal madarrah al-musawiyah lil manfaah dan juga suatu membahayakan yang setara dengan sesuatu yang manfaat, yang bermanfaat. Maslahat merupakan manfaat juga yang mirip faqad taghlib wa tazid 'ala al-maslahah fil mustaqbal. Karena bisa apa? Nah, barakallahu fikum bisa kalah bisa kalah, bisa terhenti, bisa pula apa? lebih. Eh? Nah, barakallahu fikum untuk mendatangkan maslahah di waktu yang akan datang. Li'anna khubsaha qad yu'athir 'ala al-qalb wa 'ala amal Dikarenakan jeleknya, dalam kerusakan tersebut terkadang bisa berpengaruh kepada hati wa 'alal amal dan juga berpengaruh pada amalan. Fayasul bidzalika syarr. Akhirnya dengan itu apa muncullah terjadilah yang namanya kejelekan. Wa hadzal qaid alladzi dzakarnahu huwal huwa at-tasawi qaidun la minhu. Ikatan di sini yang aku sebutkan kata beliau, yang kami sebutkan yaitu harus ketika sama keadaannya itu adalah apa? Adalah ikatan yang harus disebutkan. Karena kalau nggak sama bagaimana? Kalau nggak sama, ya kalau nggak sama jelas kita milih manfaatnya kan itu. Ini permasalahannya sama-sama gitu loh sama-sama ada manfaatnya, sama-sama ada mafsadahnya. Itu bagaimana caranya? Nah, barakallahu fikum kalau kita masuk ke situ belum tentu dapat manfaatnya karena keadaannya sama-sama. Nah, kita lebih baik apa tadi? menggunakan menempuh cara apa tadi? Eh, kita tinggalkan, jangan enggak usah dikerjakan karena dalam rangka untuk apa? Menghindarkan nah barakallahu fikum mafsadah kerusakan tadi itu. Fal ahwal salas, tiga keadaan ini kata beliau. Nah barakallahu fikum turajjal al-manfa'ah fayu'khad biha. Dikuatkan yang manfaatnya maka diambil dengannya. Wa turajjal mafsadah fatumna. Kalau nah barakallahu fikum eh, dikuatkan mafsadahnya maksudnya itu mafsadahnya lebih kuat, maka apa? Maka tumna maka dilarang. Wa tasawihima fatumna dar'an lil mafsadah. Adapun kalau sama-sama, paham belum? Jadi gini, kalau tiga keadaan tersebut, pertama kalau lebih kuat manfaatnya diambil. Pertama, kedua, kalau lebih kuat mafsadahnya tinggalkan. Ketiga, kalau sama-sama sama-sama kuatnya, kita cegah, jangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk dar al-mufasadah, untuk menghindarkan, menghilangkan dan juga apa? Nah, barakallahu fikum menghindarkan diri dari mafsadah kerusakan. Karena apa? Karena posisinya enggak mungkin kita mau mengambil manfaat ternyata apa? ada kerusakan di dalamnya, seperti itu. Ya seperti yang antum sebut yang orang-orang Hizbiyun terkadang apa menyebutkan itu yayasan ini ada bagusnya ada jeleknya katanya. Nah, tapi jeleknya bagusnya bagus anu, banyak mana? Kalau setahu anda banyak jeleknya karena minta-minta. Nah, bagaimana caranya biar kita biar selamat? Selamat tinggalkan selesai. Ya, dalam rangka dalam rangka dar'unil mafsadah dalam rangka apa? Dar'an lil mafsadah untuk meninggalkan kerusakan. Pilihlah yang murni baik kalau bisa. Paham ya? Kalau murni jelek kita tinggalkan, murni baik kita ambil. Tapi kalau campur kebaikan dan kejelekan yang sama-sama kuatnya tadi itu, tinggalkan dua-duanya. Enggak usah pakai yayasan sudah. Paham ya? Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghindarkan diri dari mafsadah, kerusakan yang ada di dalamnya. Paham belum ya? Seperti itu penting sekali. Nah, jangan sampai kita tertipu dengan gerak-gerik mereka. Wa dalilu al hadil masalah Paulu ta'ala dalil yang menunjukkan permasalahan ini adalah firman Allah taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir fihi fihima ismun kabirun wa manafiul nas. Allah dalil kuat sekali Dalilnya adalah firman Allah taala, mereka bertanya kepada Muhammad tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah pada dua perkara tersebut ada dosanya yang besar, ada manfaatnya ini. Ada manfaatnya bagi manusia, ada dosanya, ada manfaatnya. Ismun wahid ini Dosanya satu. Wa manafi' katsir, manfaatnya banyak. Lakin ism akan tapi dosa di sini namu musifa bi annahu kabir. Disifati bahwasanya apa? Dosanya besar. Hati-hati ini. Wal manafi' musifat bi annaha katsira. Sedangkan manfaat-manfaat di situ disifati bahwasanya banyak manfaatnya. Li al-manafi'a 'ala sighatin mutahal jumu'. Karena manafi' Eh, barakallahu fikum dibangun di atas bentuk sighah mutaljumu jumu, bentuk terakhir dari jamak mafail sigha mafail. Paham ya? Nah, itu menunjukkan bahwasannya banyak gitu ya. Lakin darar akbar min tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya enggak? Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Jelaskan lagi kan? Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Wal maknanya dulu alaih dan maknanya memang menunjukkan seperti itu. Kalau orang judi, orang judi minum khamr, itu manfaatnya kalau pas posisi mungkin dia nah judi menang. Ada manfaatnya enggak kalau judi menang? dohirnya ada manfaatnya, uangnya banyak. Ketika misalkan dia lemas badannya kemudian mau kerja, minum khamr di semangat. Semua diangkatin semua, sesuatu yang nggak diangkat pun diangkat sama dia. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum sang semangatnya itu ya. Tapi kan setelah itu kan mafsadahnya besar. Eh? Di balik minuman khamr itu terkadang semua dihajar semuanya, enggak pandang bulu, dia enggak kenal lagi teman atau bukan teman. Judi juga sama kalau kalah bagaimana? eh, hutang. Setelah hutang jual semua, tanah dijual, rumah dijual, pakaian pun dijual juga. Intinya dapat uang untuk bayar hutang dari itu. Masalahnya besar. Nah, barangkali film seperti itu. Dan seringnya kalau perjudian membuat orang itu tuman. Tuman itu ketagihan. Jadi kalau judi walaupun kalah pengennya terus judi. Karena pikiran dia jangan-jangan nanti menang. Jangan-jangan menang, tapi kalah terus itu loh. Allah musta'an seperti itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau bahwa annama kana mustawilan ala mudarrah wa la yumkin istinabuhu illa bistinabi ma fihi minal manfaah fa innahu yajibu istinabuhu masyaallah. Ini penting ini kaidah ini ya. Kata beliau yaitu bahwasannya kalau seandainya sesuatu itu mencakup ada bahaya di dalamnya dalam sesuatu tersebut ada bahayanya, ada dosanya, ada kejelekannya dan tidak mungkin untuk kita menjauhinya illa bistinabi ma fihi minal manfaat kecuali kita menjauhi eh, manfaat yang ada di dalamnya fa innahu yajibu istinabuh maka wajib kita menjauhinya seperti yayasan tadi itu di dalamnya ada perkara yang bahayakan, perkara yang diharamkan itu minta-minta misalkan Ewa. ada manfaatnya kalau dapat uang diserahkan fuqara masakin ya, eh, serahkan fuqara masakin bangun masjid bangun pondok kan manfaatnya seakan-akan ada tapi kan kita nggak bisa menghindari minta-minta ini loh di dalam yayasan itu Nah terus bagaimana caranya? Caranya dihindari dua-duanya. Sudah nggak usah ngambil manfaat dari yayasan sudah. Paham? Ya? Dalam rangka apa? anil mafsadah dari itu. Oh, ya, dalam rangka untuk menghindarkan diri, nah menghindar dari apa? kerusakan yang ada di dalamnya. Karena kita nggak bisa mengelak kecuali harus meninggalkan yayasan tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Kata mereka, tapi ada baiknya Ustaz, ada bagusnya juga nanti kalau dapat dana, kita bisa bangun masjid, bangun pondok, bisa nyantuni orang fakir miskin atau yang semisal. Tapi ada mafsadahnya enggak? Ada. Apa itu? Minta-minta. Paham ya? Kan haram hukumnya. Nah, nah kita nggak bisa mengelak kalau nggak minta. nggak bisa menghindar nggak minta. Walaupun ada manfaat dari situ, kita katakan udah, nggak usah ngambil manfaat dari yayasan udah. nggak usah bikin yayasan. nggak usah kerja di situ sudah. Selesai. Kita lihat di sini. Ini bagus sekali ya pembahasannya ini. Jadi kalau misalnya nggak bisa mengelak, ya justru apa? Tinggalkan total. Ya ini kan la yang tarkud dar illa bitarkin nafi' fal ajdar wal awla istinabu. Maksudnya apabila dia tidak mungkin untuk meninggalkan sesuatu yang berbahaya di dalamnya, kecuali harus meninggalkan yang bermanfaat di situ, maka yang pantas, yang layak istinabuh, menjauhinya. Waqat asyaratun nususu ila dan sungguh dalil-dalil telah apa menunjukkan akan hal ini. Wa dzalika fi man wa dzalika fi man qatala saydan fa waqa'a fi ma'in fa innahu yatrukuhu li annahu la yadri. Al ma qatalahu amsahm. Ini penting ini. Yang demikian contohnya apabila orang membunuh hewan buruan. Dia membunuh hewan buruan pakai panah taruhlah atau pakai tembak. Akhirnya hewan buruan itu jatuh ke ke air. Jatuh ke air. Eh, paham ya? Paham atau? Ayo. Hewan buruan itu jatuh kemana tadi? Ke tanah atau air? Ke air. Nah, setelah itu kita lihat eh, apa yang disarankan di sini. Jatuh ke air Nah, barakallahu fikum fa innahu yatruku hendaknya orang tadi itu meninggalkan dulu. Karena bali anahu la yadri, karena dia enggak tahu al ma qatalahu am sahm. <coughs> Apakah yang membuat mati buruan itu airnya atau panahnya? Ya kan panah ya. Bismillah, kena. Jatuh dia. Wah, terbang terbang terbang, jatuh jatuh ke air, ke sungai lah taruhlah atau sesuatu mengenang di situlah. Setelah kita cek mati hewan buruannya. Nah, kita nggak tahu itu matinya sebab karena air tadi, tenggelam di air tadi itu atau karena panahnya gitu loh. Yang kena apa? Yang mengenai sasaran tadi itu. Kita lihat sini. Amma idza kana syai' fihi manfa'ah, na'am barakallahu fikum. Amma idza kana syai' fihi manfa'ah akbar minal madarrah fa innahu mubah. Ini. Adapun kalau seandainya sesuatu tersebut ada manfaatnya, manfaat lebih besar daripada bahayanya, maka diperbolehkan. Na'am barakallahu fikum. Tapi ini harus milih-milih nggak sembarangan. Yang kita lihat dulu apa contohnya nanti biar biar orang nggak bingung. Ini tidak bisa terapkan yayasan. Yayasan lebih apa? Yayasan itu banyak orang yang mengatakan bukan manfaat yang lebih besar, tapi perkara bahaya yang lebih besar yang mereka terjang. Yaitu minta-minta daripada manfaatnya. Banyak yang cerita itu. Ya, tapi lebih banyak nah, kemungkarannya Ustaz. Nah, seperti itu, lebih banyak kemungkarannya katanya. Kita katakan, nah kalau seperti itu tinggalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum kalau seperti itu tinggalkan ya. Eh, tinggalkan. Nah. Misal dari contohnya, lau wusifa lil insan da'nam. Dawa dawaun huwa huwa apa itu? Huwa sam, ewanan racun ya, ewa. Kalau sekarang kalau seandainya disifati untuk orang, itu obat, suatu obat disifatkan untuk disebutkan atau disifat untuk orang, tapi itu racun, lakin fihi manfaah. Tapi ada manfaatnya. Idza tanawala syai' al-yasir kalau dia mengkonsumsi sesuatu yang sedikit minhu dari apa? obat tersebut. Bi qadrin ma'lum. Nah, sekarang kalau yang namanya obat itu kan bisa dikatakan racun. Kalau kebanyakan kan overdosis ya biasanya. Kan bisa membuat orang meninggal dunia kan itu. Nah, seakan-akan racun gitu loh. Nah, kita lihat di sini. Kalau seandainya dia mengkonsumsi sesuatu yang sedikit itu sesuai kadar yang dibutuhkan, bahwa mubah diperbolehkan. Misal makalah al-fuqaha fi as-saqmun apa itu? as nama obat mungkin ya, nama obat ya. Tapi enggak tahu obat obat apa ini. Yang jelas semacam nama obat itu. Wasaqmunia Naam, fiha naw'un min as-sum, min as-sam. Di dalamnya ada semacam sejenis racun di situ, obat tersebut. Awa. Naam, taqtul jarasim muayyanah yang dia bisa membunuh apa? Membunuh na barakallahu fikum bakteri-bakteri tertentu. Awa. Wa tusaf li maradin muayyan. Dan terkadang apa? Na barakallahu fikum digunakan untuk apa penyakit-penyakit tertentu juga, lakinnaha la tadur ad-darar alladhi yusawi al-manfa'ah. Tapi bahayanya itu tapi dia tidak membahayakan dengan bahaya yang bisa menyetarai manfaatnya. Bal dararuha qalil binisbatil manfaah. Bahkan bahayanya lebih sedikit daripada manfaatnya. Paham ya? Jadi manfaat lebih banyak itu nih. naqul inha jaizah. Seperti itu diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Paham maksudnya ya? Jadi contohnya obat-obatan lah. Obat-obatan kan antum boleh mengkonsumsi kalau sedikit sesuai kadarnya. Kalau lebih kan enggak boleh. Karena kalau lebih kan overdosis nanti. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Kadzalika aidan fil ma'ani law kana al-insan idza takallama bi kalimatin intafa'a biha unnasun wa tadarrar biha unnasun dunahum. Seperti itu pula berkaitan masalah ma'ani, makna-makna. Kalau seandainya ada orang berbicara dengan suatu kata yang kata tersebut bisa memberikan manfaat kepada orang, orang lain, tapi juga bisa memberikan bahaya kepada orang lain yang selainnya, selain mereka. Fal hukmu lil aksar ini. Ingat-ingat kaidah ini ya, fal hukmu lil aksar maka yang jadikan patokan hukum itu aksar, kebanyakannya aghlabnya. Paham ya? Al-hukmu al aghlab. Jadi kebanyakan yang mana gitu. Fa in tadarrar biha aktsarun nas mana'nahu. Kalau seandainya ucapan atau perkataan tersebut lebih banyak membahayakan manusia maka kita larang. Wa in tasawa al amron salakna babas salamah wa wal mana'. Kalau ternyata sama-sama antara manfaat dan juga bahayanya sama-sama, maka kita apa? menempuh jalan yaitu apa? pintu keselamatan wawa lumanak dilarang. Paham belum? Seperti itu enam. Seperti apa contohnya yang dilarang kita mengucapkan kemudian dikarenakan akan menimbulkan masalah lebih besar yaitu mencaci maki sesembahan orang-orang eh, orang-orang eh, kufar. Paham ya? Allah. Contohnya apa? Contohnya sesembahan kamu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, mencaci maki. Akhirnya apa? Mereka mencaci maki menghina Allah taala dan Nabi-Nya dan agama ini. Berarti kan menimbulkan masalah besar. Karena ada larangannya kan dalam ayat itu kan. Jadi kita dilarang untuk apa? Mencaci maki. Nah, barakallahu fikum eh, sesembahan-sembahan orang-orang kafir. Dalam rangka apa? Untuk menutup pintu agar tidak terjadi masalah besar yaitu apa? Mereka mencaci maki sesembahan kita. Paham belum? Seperti itu. Ya cukup kita menjelaskan saja. Itu batil itu seperti ini. Tapi mencaci maki per individu, patungmu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kamu itu seperti ini, seperti ini. Itu nanti akan memicu apa? Memicu untuk mereka malah justru menimbulkan kerusakan yang besar yaitu apa? mencaci maki agama kita. Mahum insyaallah? Eh, paham? Eh, nah, barakallahu fikum. berarti baik-baik di sini. Qauluhu yakunu mamnu'an di dar'il mafsad yakunu mamnu'an ilmu mafsadah. Ewa. Itu sambungannya ya. Alam ditaklil, ta'lil. Lam ini ta'lil. Sebabnya kenapa dilarang? Karena untuk menolak kerusakan, menghindarkan kerusakan. Ay lihat lidar ilmu mafsadah alhasilah bil madarrah. Maksudnya apa? Dalam rangka untuk menghilangkan, menolak kerusakan yang ditimbulkan dari apa? Disebabkan karena sesuatu membahayakan tadi itu. Paham ya? Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya ada tiga. Kalau suatu perkara ada manfaat, ada bahayanya, kembali ke tiga perkara. Pertama apa? Kalau lebih kuat manfaatnya, tafadhol. Lebih dominan manfaatnya, na'am tafadhol. Kalau lebih dominan mafsadahnya apa? Dilarang. Paham ya? Lebih kuat mafsadahnya dilarang. Kalau dua-duanya sama bagaimana kalau dua-duanya sama? Nah, dilarang atau diperbolehkan? Kerusakan dan manfaatnya sama, diapakan tadi? dilarang dalam rangka untuk apa? Darul mafsadah, dalam rangka untuk menghindarkan diri dari kerusakan itu yang sudah kita lewati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin.